Apapun yang melampaui batas, maka dia togo. Air yang melampaui batas sehingga tumpah, maka dia togo. Nah, togut melampaui batas dalam hal yang paling berbahaya di muka bumi ini apa penyembahan. Karena tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan untuk disembah kecuali Allah. Maka jika seseorang melampaui batas di luar dari batas manusia dan itu mempunyai sifat ketuhanan maka disebut tauhid bisa dalam bentuk e, disembah atau ditaati atau diikuti. Kemudian e, ayat yang pertama beliau bawakan ini seolah tidak ada hubungannya dengan judul. <clears throat> kan judulnya jelas. Maka jaa anna ba'dha hadhihi ummah ya'budul awsan Bahwa sebagian umat ini di antara umat Islam ini akan ada yang menyembah berhala. Ini judulnya. Tetapi ayat yang dibawakan oleh beliau yaitu surat dari surat Nisa tidak menyebut tentang umat ini. Tetapi yang disebut justru utu alladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang diberi Alkitab. Ahlul Kitab. Yahudi. Bani Israel. Bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi Alkitab yaitu ahlul kitab beriman dengan jibt dan tagut. Bukan umat ini. Tapi kenapa judulnya beliau beri e, sebagian dari umat ini akan ada yang menyembah berhala? menyembah togut. Nah, maka jawabannya apa? Apa jawabannya? Ya, tentu ini bukan kelalaian beliau. Bahkan menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Ya. Sebagaimana Imam Bukhari membikin judul, membikin uh, bab Qiyamulail. Tetapi hadis awal yang beliau bawakan hadis tentang siwak. Eh, apakah beliau lalai? Justru menunjukkan ketinggian ilmu beliau bahwa disunahkan bersiwak, dianjurkan bersiwak sebelum ia mulai. Ya. Ah, begitu juga ini. Ini bukan kelalaian beliau Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah tetapi justru menunjukkan ketinggian ilmu beliau. Kenapa judulnya sebagian umat Islam ini akan ada yang menyembah togut, tetapi ayat yang dibawakan yang menyembah togut Bani Israel. Ya, karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tarkabunna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin Sungguh kalian umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti Bani Israel, al-Yahud. Di riwayat lain disebutkan jika di antara al-Yahud Bani Israel ada yang berzina dengan ibunya, maka pasti ada di kalangan umatku yang akan berzina dengan ibunya. Jadi tidak ada perbuatan kelakuan Bani Israel kecuali diikuti oleh sebagian umat ini. Itu tentu tidak seluruhnya. Sebagian umat ini. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel diantaranya kejahatan apa, kelakuan apa? Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi uang, demi dunia. Adakah di kalangan umat ini yang berbuat seperti ini kita bisa saksikan. Ya. Apa di antara kelakuan Bani Israel Yahudi memakan riba? Adakah kaum muslimin yang mengikuti? Kita saksikan. Ya, berjudi, um, pelacuran dan seterusnya itu uh, kelakuan Bani Israel diikuti oleh kaum muslimin bahkan sampai kepada peribadatan keyakinan membikin masjid di atas kubur mengubur mayat di masjid menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah diikuti oleh kaum muslimin surah Rasulullah ya yeah. maka sekali lagi ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau bahwa sebagian dari kaum muslimin akan mengikuti kelakuan orang Yahudi yaitu menyembah taubat, menyembah berhala. Ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala kul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah. Katakan, maukah aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Lebih buruk apanya? Mathubatan, balasannya. Indallah, di sisi Allah. Yaitu man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tawhud. Masih tentang Bani Israel. Siapa yang dirubah menjadi kera, siapa yang dirubah menjadi babi, uh, Bani Israel wa abadat tauhud menyembah tauhud yang diikuti oleh kaum muslimin kelakuannya bukan balasannya maka di antara kaum muslimin tidak ada yang menjadi kera tidak ada yang dirubah menjadi uh, babi kecuali nanti akhir zaman sampai hari ini kita belum menyaksikan adanya seorang muslim yang berubah menjadi kera dan babi ya di akhir zaman hadis tentang ma'azif yang sering kita bahas ada yang tinggal di lereng gunung. Ya. Ayo wallahu alam apakah itu termasuk kaum muslimin atau bukan Om alam. Melihat dari melihat dari zahir lafaz karena mereka menghalalkan dan mengharamkan, mengharamkan, menghalalkan yang haram, yaitu zina, sutra, khamar dan ma'azif, maka secara zahir lafad mereka kaum muslimin. Tapi bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Sekarang yang kita saksikan sekedar kelakuan. Bahwa kaum muslimin berzina, bahwa kaum muslimin berjudi, kaum muslimin makan riba, kaum muslimin beribadah di atas kuburan, kaum muslimin menjual ayat-ayat ditukar dengan dunia. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah demi dunia. Ini sudah kita lihat. Mengikuti siapa itu? Al-Yahud. Adapun mereka berubah menjadi kera dan babi seperti Bani Israel, kita belum saksikan. Katakan ya Muhammad, maukah aku khabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan oleh Allah mereka dirubah menjadi kera dan babi dan mereka menyembah togut. Sekali lagi ini Bani Israel. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel. Tetapi ayat ini dibawakan oleh beliau dalam bab bahwa kaum muslimin akan menyembah togut. Mari kita ikuti penjelasan dari beliau Syekh Utsaimin rahimahullah Kul hal unabbiukum al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lafaz kul. Katakan. Seluruh ayat yang diawali dengan kul kul huwallahu ahad, uh, eh, kul ya ayyuhal kafirun, kul hal unabbiukum. Uh, ini semua khitabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diajak bicara oleh Allah Rabbul Alamin. Ya Muhammad, katakan kepada mereka. Gitu. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini kepada mereka. Ya. Mereka siapa? Al-Yahud. رجا على هؤلاء اليهود الذي اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا di mana orang-orang Yahudi menjadikan agama Islam itu sebagai olok-olok dihina, dipermainkan maka orang-orang Yahudi diajak bicara oleh Nabi dan ini beliau wakil dari Allah karena beliau adalah utusan Allah Rasulullah ya yeah. oleh karena itu di awal-awal suratul Baqarah Allah seolah berbicara dengan uh, al-Yahud Bani Israel Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun Ingatlah ketika kami turunkan makanan manna dan salwa dari langit untuk kalian ingatlah ingatlah ingatlah ini Allah seolah eh, mengingatkan Bani Israel padahal kita tahu Al-Qur'an turun untuk kaum muslimin umat Muhammad saw bukan untuk Bani Israel setidaknya umum bukan hanya untuk Bani Israel tapi kenapa ya Bani Israel ya Bani Israel ya Bani Israel ini menunjukkan bahwa kisah tentang Bani Israel terdapat pelajaran yang sangat besar. Besar sekali. Pelajaran yang sangat besar sekali yang uh, terdapat dalam kisah Bani Israel bersama Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun alaihi wassalatu wassalam. Wa qawluhu unabbiukum ay ukhbirukum unabbiukum, ukhbirukum sama mengkhabarkan, memberitahukan wal istifhamu huna litaqriri wat tashfiq wat tashwiq istifham di sini pertanyaan di sini karena adalah lafaz hal hal istifham pertanyaan tetapi buk, tidak membutuhkan jawaban tidak membutuhkan jawaban ini litakrir litashwiq untuk menarik perhatian. Eh? Ya. Aisaukarriru alaikum hadzal khabar. Akan aku tetapkan, akan aku sampaikan kepada kalian khabar ini. Mau nggak mau? Gitu. Tentu um, Nabi tidak menunggu jawaban mereka. Kul hal unabbiukum maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu? Tidak menunggu jawaban mereka. Ya. Tetapi untuk menarik perhatian. bisyarrim min dhalik dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu syar ini ismu tafdil ismu tafdil yang agak berbeda dari biasanya biasanya ismu tafdil itu dengan tambahan huruf alif kabirun akbar sogirun, aswar, tawilun atwal kalau ini syar ya sama kalau kabirun besar akbar lebih besar tawilun panjang atwan lebih panjang sogirun kecil asgar lebih kecil kalau ini syar buruk syar lebih buruk syar ya walaupun aslinya asyarru syarrun asyarru aslinya seperti itu tetapi khudifatil hamzatu takhfifan likasratil isti'mal. Sengaja dibuang hamzahnya. Jadi tidak memakai hamzah lagi. Tidak ada a-nya. Berarti langsung syarrun. A-nya dihilangkan. Karena apa? Likasratil isti'mal. Karena uh, saking banyaknya penggunaan syar, khair, syar sama dengan khair. Mestinya akhyar. Ya. Yeah karena saking banyak penggunaan syar dan khair, khair dan syar, maka alifnya dibuang menjadi yang tadinya asyar, akhyar, menjadi syar dan khair. Kenapa? Ya terserah orang Arab. Kita bukan orang Arab yang ngikutin saja. Kan bahasa itu kan terserah yang punya bahasa. Ya, kita yang bukan orang Arab tentu tidak boleh mengkritik Eh, bahasa Arab. Kita yang bukan orang Jawa tentu tidak boleh mengkritik orang Jawa yang berbahasa Jawa e, salah, ya. Tinggal ngikutin saja. Ya. Orang Jawa kan banyak mengucapkan sesuatu yang salah. Ya. Kalau kita bilang masak air itu kan betul. Ya. Masak air. Orang Jawa nggak bilang masak air. Yang dimasak yang sudah jadi. Ya, sudah jadi minuman. Ya. Masak minuman godok wedang. Ya, itu kan satu yang salah. Tapi ya biarin suka-suka orang Jawa. Emang eh, dia yang punya bahasa. Orang yang belajar bahasa Jawa harus ngikutin itu. Orang yang belajar bahasa e, Sunda ya harus mengikuti. Nah, ini jawaban bagi orang yang e, mengatakan tentang misalnya mujaddid. Mujaddid itu kan pembaharu. Yang namanya pembaharu itu ya membawa sesuatu yang baru yang dulu nggak ada, sekarang ada kan baru. Nah, pembaharu itu berarti pembaharu itu yang berbicara tentang Islam hal-hal yang baru. Seperti yang dibicarakan oleh oh, kelompok-kelompok uh, itu kan baru. Nah, itu baru mujadid pembaharu. Ya, mereka tidak memakai kaidah bahasa Arab yang dimaksud dengan mujadid pembaharu itu mengembalikan Islam ini ke zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana sudah melenceng akidahnya, muamalahnya, eh, peribadatannya itu mujaddid sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bukan pembaharu baru itu apa sesuai dengan kaidah bahasa kita. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan kesesatan terhadap uh, kesalahpahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sesat di dalam Islam ini dimulai dengan masuknya agama Islam, dipeluknya agama Islam oleh orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Lalu mereka memahami dengan kaidah bahasa mereka masing-masing. Ya, maka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah bahasa Arab wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kaidah bahasa Indonesia haram. Wajib dengan kaidah bahasa Arab. والناس مخففة مخففة من من الأناس وكذا كلمة الله مخففة من الإله begitu juga nas ini dari unas ya diringankan alifnya dihilangkan. Unas menjadi nas saja. Ah, ah, begitu juga Allah, lafaz Allah itu mukhaffafah, diringankan dari al-ilah. Ya, oleh karena itu dulu di tahun 90-an ya, ada seorang tokoh yang mengatakan, yang menerjemahkan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan ya uh, dia memakai kaidah ini karena Allah itu mukhaffafah dari kalimat al-ilah ilah dengan Allah itu sama. Gitu ya. Ilah dengan Allah itu sama. Maka tidak ada la ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Allah itu ya ilah. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Tuhan ini uh, gulu. Gulu dalam masalah bahasa. Artinya, kaidah bahasa harus kita pegangi. Tetapi selain kaidah bahasa, ada kaidah sunnah. Ada kaidah sunnah. Kaidah sunnah yaitu kaidah yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Lata Uzza Hubal Manat sebagai ilah-ilah selain Allah. Berarti kata ilah dengan kata Allah tidak boleh diterjemahkan dengan sesuatu yang sama yaitu Tuhan karena Allah ini e, sudah menjadi nama. Tentu tidak boleh diterjemahkan dengan Tuhan. Wa qawluhu المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفظ ذلك بشر من ذلك uh, ini adalah apa yang ada pada diri Rasul dan para sahabat. Karena Rasul dan para sahabat itu diolok-olok oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memperolok-olok Rasul dan para sahabat. Maka Allah yang membantah olok-olok Yahudi itu dengan mengatakan bahwa uh, lebih buruk yang buruk itu bukan Rasul dan para sahabat. Ya. Fa innal yahuda yaz'umuna annahum humul ladhi 'alal haqq. Karena orang-orang Yahudi ini menyatakan mengklaim bahwa diri mereka berada dalam kebenaran wa annahum khairum minar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Mereka beranggapan bahwa mereka lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan lebih dahsyat dari itu ucapan Ka'ab bin Ashraf ketika berjumpa dengan Abu Jahal Abu Lahab. Ka'ab bin Ashraf si tokoh Yahudi ini mengatakan, "Kalian kafir Quraisy ini lebih baik dari Muhammad dan para sahabatnya. Ini jelas menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mereka tahu siapa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sifat-sifat Nabi Eh, dan Rasulullah eh, dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam eh, alaihi wasallam itu sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat dan Injil itu sudah diterangkan siapa Muhammad sallallahu dan siapa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, sebagaimana di akhir-akhir surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahma'u balikmaun dan seterusnya itu di akhir ayat itu diterangkan itulah yang diterangkan di Taurat itulah yang diterangkan di Injil jadi mereka yang baca Taurat dan Injil tahu persis siapa Muhammad SAW, siapa Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mereka tahu persis. Tapi tega-teganya mereka mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab lebih baik dari Rasul dan para sahabat. Inilah Yahudi. Ya, dan kelakuan seperti ini sekali lagi akan ditiru oleh sebagian umat ini. Ada saja umat ini yang akan berkelakuan seperti itu. Entah siapa. Demi dunia, demi uang, demi jabatan, karir, dan seterusnya. Mereka tega menjual ayat-ayat Allah yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang sunnah dia katakan bid'ah, yang bid'ah dia katakan sunnah. Waliyadu billah. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menurut mereka menurut Yahudi mereka ini tidak berada dalam kebenaran Rasul dan para sahabat tidak berada dalam kebenaran faqala Allah taala kul hal unabbiukum oleh karena itu Allah lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal unabbiukum maukah aku kalian mau maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih buruk dari apa yang kalian uh, anggap masubatan indallah masubah tamyizun lishar eh, tamyiz tamyiz itu untuk membedakan untuk e, menerangkan lebih lanjut apa yang disifati. Ya. Seperti ucapan orang ana akbaru minka. Aku lebih besar dari engkau. Apanya? Eh, umron umurnya atau jisman badannya atau malan e, hartanya. Dan nah, ini tamyiz. maka di sini disebutkan lebih buruk lebih buruk. Apanya? Masubatan. Ya. E, akibatnya lebih buruk akibatnya. Lianna syar ismu tafdil. Karena syar ini ismu tafdil tadi, tadi sudah dibahas oleh beliau. Wa ma ba'da af'al at-tafdil mubayyinan lahu yakunu mansuban 'ala tamyiz. Eh, kalimat af'al, kalimat uh, isim tafdil tadi yang eh, datang setelah sesuatu yang mansub maka dia menjadi tamyiz ya dan harus mansub masubatan tidak boleh masubatun atau masubatin harus mansub masubatan untuk menjelaskan yang syar itu apa. Seperti tadi, untuk menjelaskan yang lebih besar itu apanya, umurnya, apa badannya, apa uangnya, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan Ibnu Malik yang sangat terkenal di dalam kaidah-kaidah ilmu nahwu Kemudian wal masubatu min saba yasubu idza raja'a wa yutlaqu alal jaza Masubatan saba yasubu uh, eh, raja'a ya. Pulang ketika pulang kemudian mendapatkan sesuatu. Wa yutlaqu alal jaza yang dimaksud di sini dimutlakan pada balasan. Masubatan ay al-jaza. Balasan jadi maksud kalimat di atas adalah bisyarrim min dzalika jazaan anillah. Dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu semua yaitu balasan sebagai balasan dari Allah. Indallah ay fi amalihi wa jazaihi uqubatan aw sawaban. Uh, ini biasanya yang buruk sawaban biasanya yang baik. Kadang Allah membalik sebagai hinaan. Ya. Seperti oh, sunnah ketika kita melewati kubur-kubur orang kafir untuk apa? Ya, memberi kabar buruk apa kabar gembira? Secara lafat kabar gembira. Ya, kabar gembira secara lafat tapi isinya azab. Eh, kabar gembira kok azab? Nah, itulah bahasa Allah dan Rasulnya. Memberi kabar gembira dengan neraka. Eh, mestinya memberi kabar gembira dengan surga. Tapi ini dengan neraka. Sebagai apa? Hinaan. Dan itu sunnah. Sunnah ketika kita melewati kubur-kubur orang kafir untuk uh, mengatakan selamat engkau telah mendapatkan siksa dari Allah. Ya. Selamat mendapatkan siksa dari Allah. Maka tidak boleh ada kasih sayang kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal. Boleh berkasih sayang ketika masih hidup. Mungkin dia nenek-nenek, mungkin dia uh, ibu kita dan seterusnya, boleh. Sekedar yang halal. Tapi ketika sudah mati tidak boleh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar mendoakan untuk ayah ibunya dilarang. Ya, hanya diberi uh, izin untuk mensiarai. Ya. Uh, ini pun khilaf para ulama apakah dimansuh atau tidak. Man la'anahum Allah. Orang yang dilaknat oleh Allah man di sini bukan uh, istifham. Man di sini siapa bukan istifham. Bukan pertanyaan. Tetapi isim mausul. Isim mausul seperti alladhi, allati, alladhani, alladhina dan seterusnya. Man di sini. Khobar, kedudukannya sebagai khobar. Ya. Yeah. Mubtada'nya mana? Kan ada khobar, harus ada mubtada. Mana mubtada'nya? Kul hal unabbi'ukum bisyarrin. Maukah aku khobarkan kepada kalian dengan sesuatu yang buruk? Min dzalika masubatan indallah. Uh, dari uh, yang engkau ucapkan itu di sisi Allah man ah, man mestinya melihat lafaz mubtada karena ini di awal man tetapi menurut beliau khobar mubtadanya mana mahdhuf mubtadanya dihilangkan hilang e, mubtadanya takdiruhu perkiraannya apa huwa. Jadi ada lafadz yang hilang di sini. Mestinya bisyarrim min dzalika masubatan 'inda Allah huwa man la'anahullah. Kan banyak dalam ayat dan hadis yang seperti ini. Ada sesuatu yang hilang. Ya. Seperti lafadz oh, sampaikan dakwah sampaikan dakwah kalau mereka terima. Ya, sampaikan dakwah. Kemudian kemudian perangi. Sampaikan dakwah kalau mereka terima, kemudian perangi. Ada lafaz yang hilang. Apa? Kalau mereka tidak terima dakwah. Kalau mereka tidak menerima dakwah, kalau mereka tidak mau membayar jizyah, perangi. Ada lafaz yang hilang. Ini banyak dalam Eh, kaidah bahasa Arab dan bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya ini. Ada lafad yang hilang. Mesti ada kalimat itu. Tetapi karena orang Arab sudah mafhum bahwa itu dibuang juga tidak apa-apa, maka eh, nggak oh, masalah dibuang. Dan Al-Quran mengikuti kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran betul-betul Arabian mubinan. Betul-betul bahasa Arab tidak tercampur dengan bahasa lain kaidahnya kecuali nama-nama ada beberapa nama yang bukan Arab ya sebagian ulama mengatakan Ibrahim awalnya itu ya, nama itu e, adapun kaidah bahasa betul-betul kaidah bahasa Arab tidak memakai kaidah bahasa Parsi Romawi dan seterusnya tapi betul-betul kaidah bahasa Arab Arabian mubinan لأن الاستفهام انتهى عند قوله مصوبة عند الله karena istifhamnya uh, apa pertanyaannya itu berhenti di masubatan indallah. Balasan dari Allah sampai di situ. Oleh karena itu, setelah itu menjadi mubtada dan khabar. Jawabul istifham man la'anahumullah. Jawab dari istifham tadi adalah man la'anahumullah. Nah, kemudian beliau membahas apa itu laknat. Saya kira kita sering bahas di majelis ini tentang apa itu laknat. Apa laknat? taradahu wa ab'adahu an rahmatihi. Allah Ta'ala. Menjauhkan seseorang, berusaha menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ini laknat. Dan lebih kepada akhirat. Ya. Oleh karena itu, melaknat tidak boleh. Untuk si A, si B, si C. Walaupun dia kafir. Tapi mendoakan buruk, boleh. Mendoakan buruk untuk si A, si B, si C, bolehkah? Boleh. Tapi melaknat tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena mendoakan buruk itu dunia. Kalau mendoakan buruk itu akhirat, ya laknat namanya. Ya. Ya Allah, bikin dia celaka. Maksudnya celakaan dunia. Karena kita didolimi misalnya. Bolehkah? Boleh. Boleh mendoakan buruk pernah dilakukan oleh Nabi, pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Gitu. Keburukan apa? Keburukan dunia. Bukan laknat namanya, bukan mengutuk, bukan melaknat. Tapi yang dimaksud dengan mengutuk, melaknat adalah keburukan akhirat. Ya Allah, ceburkan dia ke neraka jahanam ya Allah. Ah, ini nggak boleh nggak boleh. Oh, lipat gandakan siksa kuburnya ya Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali keumuman orang kafir. Melaknat orang kafir, melaknat orang munafik. Atau yang sudah jelas melaknat Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Gitu. Adapun si A, si B, si C yang masih hidup, tidak boleh. Tapi mendoakan buruk, boleh. Berarti melaknat itu pasti mendoakan buruk. Tapi mendoakan buruk belum tentu melaknat. Ya. Buat apa Nabi bersabda dakwah da'watal mazlum? Takuti oleh kalian doanya orang yang engkau dorimi, Tentu yang dimaksud doa buruk. Berarti mendoakan buruk kepada sesama muslim, mendoakan buruk kepada siapapun boleh ketika ada sesuatu tentunya misalnya kita terdolimi atau dia tidak mau rujuk dari kebenaran sebagaimana doanya saat bin Abi Waqqas untuk orang yang tidak mau rujuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam rangka membela seorang yang soleh seorang alim yang kita yakin kealimannya kita yakin tentang kealiman, keilmuan, manhaj, akidah Imam Bukhari. Datang kepada kita orang-orang yang terkena si Rafidi, yang terkena Subhat Rafidi, e, mencaci maki Bukhari. Kita nasihati dia. Kita nasihati dia, dia nggak mau. Dia keras kepala. Ah, kita doakan buruk untuk dia. Boleh. Yang sifatnya dunia. Ya. Yeah dan seperti ini banyak dilakukan oleh uh, para ulama. Wa ghadiba alaih ay ahalla alaihi ghadabahu. Uh, eh, Allah memurkai dia. Artinya menghalalkan untuk dia kemurkaan Allah. Wal ghadab sifatun min sifatillah al hakikiyya taqtadil intiqam minal maghdubi alaih. Al-ghadab, marah, murka, ini sifat diantara sifat-sifat Allah yang hakiki. Jadi hakiki. Ini akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa Allah betul-betul marah. Hakikat, secara hakiki Allah marah. Allah murka. Ini berbeda dengan orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah e, tidak secara hakikat. Karena Allah tidak pernah marah secara hakikat. Jadi maksud Allah marah itu apa? Menghukum. Gitu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak menghukum yang menghukum marah ya marah. Ya. Allah mempunyai, siapa? Godob, eh, godop marah murka Akibat dari murka Allah menghukum. Maka beda antara marah dengan menghukum. Nah, orang Asyariah termasuk Maturidiyah e, meyakini bahwa kemurkaan Allah maksudnya Allah menghukum atau akan menghukum. Ya. Karena sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat manusia seperti marah, tertawa, cemburu, mempunyai wajah, mempunyai tangan, ini ditolak oleh kaum Asyariah. Ditolak oleh kaum Asyariah dengan cara yang halus. Kalau Mu'tazilah dengan cara kasar. Ya, Artinya terang-terangan bahwa Allah tidak pernah tertawa, Allah tidak pernah turun ke langit dunia, Allah tidak punya tangan. Inilah Mu'tazilah. Ataupun uh, Asyariah halus mengatakan Iya, Allah tertawa. Tapi maksud tertawa di situ adalah Allah punya tangan, tapi maksud tangan di situ adalah Allah murka, tapi maksud murka di situ adalah nah, berarti apa? Tahrif atau takwil yang batil. Kalau Mu'tazilah menolak. Termasuk uh, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menerima dan meyakini apa adanya. Jadi tangan Allah ya tangan Allah, wajah Allah ya wajah Allah, Allah tertawa ya Allah tertawa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Ridwanu Alaihim jami'an tidak pernah membahas maksud tangan adalah, maksud wajah adalah, maka kita jangan membahas. Laukana khairan, nasabakuna ilaih. Kalau membahas itu baik, tentu Rasul dan para sahabat yang pertama kali membahas. Maka eh, pembahasan-pembahasan ahlu ahlus sunnah salaf tentang sifat-sifat Allah dalam rangka menolak subhatnya asharia, subhatnya Maturidiyah, subhatnya Mu'tazilah. Dalam rangka itu, kalau Mu'tazilah diam, Asy'ariyah diam, Maturidiyah diam, artinya mereka tidak ada, Ahlu Sunnah tidak akan bicara. Nah, ini. Maka kaidah bahwa setiap kali muncul kesesatan, maka setiap kali itu pula tampil para ulama untuk membahas kesesatan ini. Ya. Oleh karena itu terjawab pertanyaan kenapa ahlu sunnah membahas tauhid itu ada tiga, uluhiyah, rububiyah, semua wa sifat. Bukankah Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu? Kenapa ahlu sunnah salaf membahas bahwa Al-Quran ini uh, bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Bukankah Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Kenapa ahlu sunnah uh, membahas? Jawabannya, karena muncul Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk itu tidak pernah keluar dari lisan Nabi, lisan para sahabat. Gitu. Berarti Allah betul-betul menjaga agama ini. Allah betul-betul menjaga agama ini. Lewat siapa? Lewat lisannya para ulama. Ulama memang tidak mendapatkan wahyu. Tetapi Allah memberikan pemahaman. Pemahaman yang lurus, pemahaman yang hak. Maka setiap kali muncul subhat, setiap kali muncul kesesatan mengatasnamakan Islam, maka selalu tampil ulama yang menghadapinya. Tidak diam. Gitu. Maka muncul Khawarij, teriak para sahabat. Muncul Qadariyah, Mu'tazilah, teriak para tabi'in. Muncul uh, falasifah, teriak para tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Inilah ulama. Maka ulama yang tidak peduli dengan kesesatan orang lain, maka ini pada hakikatnya bukan ulama. Ulama peduli dengan kesesatan yang ada. Maka yang keluar dari mulut para ulama adalah hati-hati Syiah, hati-hati Rafidah, hati-hati ingkar sunnah, Mu'tazilah, Jabariyah.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 Wa ghadiba alayhi ay ahalla alayhi ghadabahu. Wal ghadab sifatun min sifatillah al-haqiqiyyah taqtadi intiqam min al-maghdubi alayhi. bahwa murka adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah yang hakikiyah Maka sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah betul-betul murka. Wala yasihu tahrifuhu ila ma'na al-intiqam. Dan tidak sah. Tidak boleh memahami, memaknai murka dengan intiqam. Eh, membalas, menghukum. Tentang hal ini sudah beliau bahas Eh, di halaman 418 bagaimana yang beliau sebutkan di sini. Wal qa'idatul 'ammatu 'inda ahli sunnah. Dan kaidah yang umum. Kaidah umum menurut ahlu sunnah anna ayatis sifati wa ahadithaha تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah harus difahami menurut zahir harus difahami menurut zahir kalimat Artinya tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, dan seterusnya. Al-la'iq billah yang sesuai dengan keadaan Allah. Artinya turunnya tidak seperti turunnya siapapun, wajahnya tidak sama dengan wajah siapapun, tangannya tidak sama dengan tangan siapapun. Fala taj'al min jinsi sifatil makhlukin Maka jangan engkau menyamakan dengan jenis sifat makhluk. Sifat turunnya Allah tidak sama dengan sifat turunnya siapapun. Sifat telapak kaki Allah tidak sama dengan telapak kaki siapapun dan seterusnya. Wala tuharrif fatanfi 'anillah dan jangan engkau mentahrif. Mentahrif seperti tadi. Tangan dirubah jadi kekuasaan. Wajah diganti dengan ridha. Murka diganti dengan menghukum. Nah, ini tahrif. Sebab jika betul seperti itu, tentu Nabi yang akan pertama bicara tentang hal itu. Para sahabat mengikuti. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan bahwa maksud wajah Allah adalah, maksud tangan Allah adalah, maksud murka Allah adalah, gitu. Jika Allah ingin mengatakan bahwa aku menghukum, tetapi Allah mengatakan aku murka, berarti Allah menipu. Kan begitu. Maksud Allah ingin mengatakan bahwa kekuasaanku. Tetapi Allah mengatakan tanganku. Berarti Allah menipu. Ya. Maka tangannya tangan, kekuasaan ya kekuasaan. Fala naghlu fil isbati wala fin nafyi. Maka dua-duanya tidak boleh wulu. Tidak boleh wulu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam isbat dan dalam nafi kaum Zohiriyah hulu dalam masalah isbat. Artinya mereka mengatakan tangan Allah ya tangan, betul-betul tangan seperti tangan kita. Ya ada jarinya, ada sikunya, jelas ini batil. Yang kedua, hulu di dalam nafi. Tangan Allah tidak ada. Yang ada kekuasaan. Wajah Allah tidak ada. Yang ada ridha. Murka Allah tidak ada. Yang ada Allah menghukum. Ini pun gulu, berlebihan. Maka alusunah wal jamaah salaf berada di tengah-tengah. Mereka mengatakan bahwa wajah Allah betul-betul wajah Allah, tapi tidak sama dengan wajah siapapun dan seterusnya. Wajah minhum al-qiradata wal khanazir. Allah menjadikan di antara orang-orang Yahudi itu kera dan babi. Eh, dengan sebab apa mereka dirubah menjadi kera dan babi? dengan sebab mereka bermaksiat kepada Allah. Intinya adalah maksiat. Bentuknya apa? Mencari ikan di hari Sabtu. Kan remeh sekali kan? Cari ikan kok nggak boleh. Nah, apa bedanya Jumat dengan Sabtu? Intinya bukan mencari ikannya. Intinya bukan hari Sabtunya. Intinya adalah bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Gitu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan, Ih, cuman melenceng sedikit, cuman berbeda sedikit dari Rasul dan para sahabat, mosok mau dikutuk, mosok mau dilaknat, jangan. Jika kita bermaksiat kepada Allah, jika kita tidak mentaati Allah dalam bentuk apapun, maka ini dosa dan berakibat besar contoh yang bagus, contoh yang jelas adalah Yahudi yang dirubah menjadi kera dan babi hanya karena mencari ikan di hari Sabtu. Ya, intinya mereka tidak taat kepada uh, Allah dan Rasulnya. Wal kirodah jam'u kirdin. Kirodah ini jamak dari kirdun, kerang wa hayawan ma'ruf aqrabu ma yakunu syabhan bil insan hewan yang paling mirip dengan manusia kata beliau kalau gajah macan apalagi ular kecoa kan jauh dari manusia ya tapi kera mirip ya kera mirip bisa eh, berjalan tegak kadang-kadang ya bisa uh, ngupas pisang, ya, ngupas kacang, ya, uh, gajah, macan mana bisa, ya, nah, nah, bisa bawa payung, nah, ya. Nah, tetapi tentu batil kalau uh, dikatakan bahwa kita semua dulunya kayak begitu, ya. Min abtalil batil ini kebatilan yang sangat batil. Ya. Wal khanazir jam'u khinzir. Khanazir jama' dari khinzir babi. Wa huwa dzalikal hayawan al khabith al ma'ruf alladhi wasafahu Allah bi annahu rijsun. Ini hewan yang diketahui oleh seluruh manusia, hewan yang khabith, yang kotor, yang buruk, yang tidak punya rasa cemburu ya, para ahli melihat babi ini tidak punya rasa cemburu. Ya. Tidak sama sekali tidak punya rasa cemburu. Tidak ada mereka berkelahi sesama babi, jantan dengan jantan, merebutkan betina, tidak ada. Tidak ada rasa cemburu. Ya, biarin aja. Istrinya dengan babi lain, ya, tidak seperti tidak seperti oh, kambing dan lain-lain ya maka sifat ini mengalir pada diri orang-orang yang memakannya nah, ini tinjauan para ulama tinjauan para ahli maka kita lihat orang-orang yang hobi makan babi tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya ya paha istrinya dilihat laki-laki lain cuek aja ya dia bawa istrinya dengan paha terbuka ya dengkul terbuka dan seterusnya dinikmati oleh siapapun yang ada di situ cuek saja nggak ada rasa cemburu e, mengalir sifat babi pada orang-orang yang memakannya inilah babi hewan yang sangat buruk ya, maka Allah haramkan Eh, dan Allah rahasiakan kenapa Allah mengharamkan babi maka tidak boleh kita rajman bil ghaib menyangka mengira-ira dengan hal yang gaib kenapa Allah mengharamkan babi wal isyaratu huna ila yahud isyarat di sini adalah untuk orang Yahudi tentu dengan beberapa ayat dan hadis lain di mana jelas-jelas Allah merubah mereka yang tua jadi babi, yang muda jadi kera. Dengan sebab kedurhakaan mereka itu terjadi di dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bukan apa istilahnya? evolusi gitu bukan ya, tapi singkat. Jadi ketika waktu duha, ya menjelang duhur, <clears throat> itu orang-orang yang tidak melanggar hari Sabtu tadi, aneh heran. Ini biasanya rame tempat ini. Kok masih sepi? Gitu. Kalau kata kita, ini kan sudah pada ke pasar, ke kantor, kok masih sepi? Pada kemana orang-orang? Lalu melihat pintu, jendela, rumah orang-orang, uh, masih tertutup. Aneh. Dan itu bukan satu rumah dua rumah. Kalau satu rumah dua rumah ya wajar. Ini banyak, mungkin ratusan rumah begitu Ada apa? Dan mereka penasaran mendekati rumah-rumah itu tidak mendengar suara manusia. Ya, lalu mereka penasaran ngintip, subhanallah. Tidak ada manusia di rumah itu. Yang ada kera dan babi. Ini dahsyat luar biasa. Hukuman dari Allah terhadap Yahudi yang melanggar eh, kesucian hari Sabtu waktu itu. Ya, bahkan sebagian mereka masih melihat lewat matanya. Rupanya matanya itu tidak berubah. Ini si Anu, ini si Anu, ini si Anu. Ya dan ini laki-laki, ini perempuan. Karena yang melanggar kesucian hari Sabtu itu bukan hanya laki-laki, laki dan perempuan. Ini si Anu, ini si Anu. Ya. Ah, kemudian tidak selang lama meninggal. Ya, tidak ada yang uh, tidak berketurunan gitu. Mati. Ya, karena mereka tidak makan, tidak minum. Ya, mati. Kalau masih doyan makan, doyan minum sudah jadi monyet masih makan, masih minum saya kira keterlaluan ini ya. Mereka nggak doyan makan. Melihat badannya sudah menjadi kera, e, mereka oh, nangis sejadi-jadinya barangkali kalau bisa menangis ya. Memohon ampun kepada Allah karena mereka sadar mereka jadi kera itu karena apa? Karena kelakuan, kemaksiatan, kebejatan mereka. Selama ini didiamkan, diampuni, diampuni, diampuni terus menerus. Kan bukan sekali itu saja. Bagaimana mereka meminta kepada uh, Nabi Musa untuk hatta naramnaha jahratan. Ini kan pernah diucapkan oleh mereka. Lan nu'mina laka hatta naramnaha jahratan kami tidak akan beriman ya Musa sebelum kami melihat Allah terang-terangan sekarang ini. Ya, kemudian kemaksiatan mereka tentang uh, cacian terhadap mana dan salwa uh, makanan yang seharusnya mereka syukuri malah mereka caci maki ingin makan yang yang lain dan sudah terus kemaksiatan demi kemaksiatan kedurhakaan demi kedurhakaan dilakukan oleh Bani Israel al-Yahud ya ini pelajaran besar bagi kita bahwa jangan kita bermaksiat eh, secara merata umum maka tidak tertutup kemungkinan apa yang apa yang Allah timpakan kepada Bani Israel juga akan ditimpakan kepada kita. Kemudian beliau membawakan ayat dari suratul Maidah eh, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Jadi Bani Israel kafir. Bani Israel kafir. Secara umum. Atas lisan Nabi Daud, Nabi Isa bin Maryam, ya mereka melaknat Bani Israel. Di ayat lain dalam suratul Baqarah, Kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang terusir. Maksud kera di sini bukan hanya kera, tapi karena seluruh hadis harus seluruh dalil harus kita kumpulkan, maka yang dimaksud kera dan babi. Ayat lain dalam suratul Baqarah juga, "Faba'u bighadabin 'ala ghadab." Mereka kembali berada dalam kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya kemurkaan Allah terhadap mereka terus terus uh, datang. Ya, banyak, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Ada satu atau dua pertanyaan? Silahkan. Enggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada. Apakah benar pendapat yang menyatakan bahwa bayi yang masih berumur dua bulan di kandungan terlahir karena keguguran boleh dimakamkan di pekarangan rumah karena bayi tersebut belum ditiupkan roh? Uh, saya tidak tahu tentang alasan seperti ini. Eh, kalau memang ada dalil dari Nabi tentang hal ini, tentu sami'na wa ta'ala. Kalau tidak ada, maka kaidah secara umum. Bahwa kuburan tidak boleh, kan disebut kuburan juga. Mau bayi umur berapapun, orang menyebut kuburan. Maka mengambil dampak buruk dari itu. Kan orang akan menunjuk ini kuburan. Sementara di pekarangan rumah, ya tentu tidak boleh kecuali sekali lagi kalau memang ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dalil mematahkan semua rokyu ya tadi kan rokyu gitu kan kalau ada dalil ya tentu dipatahkan rokyu tadi kalau tidak maka rokyu yang mendukung dalil maka diterima karena rokyu itu kan tidak semua tercela oleh karena itu Al Imam Abu Hanifah disebut ahlu rokyu ahlu rokyu dan tidak tercela Orang menggunakan rokyu akal tidak tercela kalau rokyu dan akal itu dipakai untuk membela dalil. Rokyu itu tercela, akal itu tercela kalau dipakai untuk menolak dalil. Ya. Ketika orang Yahudi menjadi kera dan babi, mereka menjadi tidak doyan makan. Kenapa orang bisa jadi babi menjadi tambah doyan makan? Eh? Ada orang jadi uh, maksud uh, babi yang dimaksud mereka kan berubah ya, bukan mereka makan babi. Tidak ada dalil bahwa mereka makan babi, doyan babi dan seterusnya. Kan dalil mereka berubah menjadi kera dan babi dan tidak berketurunan. Ya. Eh, kita tidak boleh menduga-duga bahwa mereka makan babi karena dalil yang tegas bahwa Allah juga mengharamkan babi kepada Bani Israel. Dan mereka tidak makan babi kan? Yahudi tidak makan babi menurut uh, hadis tadi. Eh, setelah diharamkan, hanya mereka nernak babi. Ya, kilah buruk Yahudi itu di situ. Ketika menasehati wanita agar lebih baik di rumah dan tidak bekerja, lalu muncul subhat dari wanita itu bahwa istri Nabi, Khadijah, bekerja berdagang. Bagaimana tentang hal ini? Seperti yang sering kita bahas, bahwa hukum asal wanita bekerja halal. Hukum asal. Ya, akan menjadi haram dengan beberapa alasan, misalnya oh, ikhtilat, berkhalwat, kerjaannya haram dan intinya atau akhirnya tidak diizinkan suami. Kerja halal, tidak ada keluat, tidak ada ikhtilat, tetapi suami melarang, tentu haram dia bekerja. Kemudian, kemudian tentang Khadijah, Khadijah tidak bekerja. Khadijah tidak bekerja. Yang bekerja siapa? I karyawannya. Ya. Khadijah bukan karyawati, bukan wanita karir, ya. Bosnya, majikannya. Nah, silahkan kalau bisa seperti itu. Ya, seorang istri duduk di rumah ngatur-ngatur dengan teleponnya SMS ya ini store ke sini ini bawa ke sini dia dari rumah yang bekerja uh, suruhannya semua silahkan tentu ini aman itu. Kalau karyawati kan tidak. Pagi-pagi harus desak-desakan di kereta, di bus, ya, kena macet di jalan, harus datang jam sekian sampai kantor, pulang jam sekian dan seterusnya. Menemui orang yang harus ditemui, ya perempuan, ya laki-laki. Ya ini kan besar sekali risikonya. Ya. Apakah larangan mencari ikan di hari Sabtu berlaku sampai sekarang? Enggak. <laughs> Hari itu saja. Ya, sekarang mau oh, itu Yahudi. Ya, khusus Yahudi. Kita tidak dilarang kapan saja. Ya. Saya mau tanya apakah sholat pakai sajadah itu bid'ah? Ah, begini, kaum muslimin terlanjur menganggap bahwa sholat memakai sajadah ini satu keutamaan. Ah, ini yang dimaksud dengan bid'ahnya. Karena menganggap sesuatu itu punya keutamaan tanpa dalil, maka itu keliru dan bid'ah. Gitu. Tapi jika saya menggelar sajadah di tempat sujud saya karena kasar sakit jidat saya kalau oh, tidak pakai sajadah, atau alergi atau apa, tentu ini boleh. Tentu ini boleh. Yang tidak boleh menganggap bahwa yang namanya pergi ke masjid itu utama, mulia, pahalanya bertambah kalau pakai sarung, baju koko, pakai peci hitam, kemudian e, eh, gantungin sajadah di pundak, harus begitu tuh kalau mau ke masjid. Ya. Kalau yang begini nih, kalau pakaian seperti ini, bukan mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke mall, dan Saudara, eh, ini keliru. Ini keliru. Apakah ada riwayat bahwa Nabi ketika mau pergi uh, sholat memakai pakaian khusus, memakai eh, model-model uh, khusus kan? Tidak. Ya. Yeah. Ah, pendapat seperti itu yang uh, keliru. seberapa pentingkah liko? Liko, apa hukumnya? Terangkan dulu apa liko. Ya. Barangkali maksudnya lain. Kan laki ayal kolikoan, bahasa Arab kan yang ketemu. Ya, kita ini ketemu, berarti liko. Ya. Maksud penanya apa liko? Terangkan dulu. Ya. Kalau liko yang dimaksud bertemu dalam satu tempat khusus, dibatasi orangnya, kemudian masing-masing disuruh membahas materi masing-masing. Keadaan seperti ini yang berbahaya. Ya. Karena berbicara tentang agama tanpa ilmu. Orang yang belajar disuruh bicara tentang agama. Baca satu ayat, satu ayat dibaca, menurut kamu maksud ayat ini apa? Ya. Oh, ngarang aja dia kan. Oh ya deh. Menurut kamu gimana? Ya, apa ini? Ya. Kemudian tidak ada terci. Ya, tidak ada tadi udah dibiarkan begitu saja. Bukan guru yang mengetes murid, bukan. apakah hajinya wanita yang berangkat sendiri sah dan diterima Allah? Tentang diterima tentu hanya Allah yang tahu. Ketika seorang wanita tanpa mahram pergi haji, e, maka dia telah berbuat satu dosa. Bagaimana ketika dia melempar jumroh dengan benar, tawaf sa'i dengan benar, mencium hajar aswad dengan benar sesuai sunnah Nabi, dia bermalam di Musdalifah dan seterusnya dengan benar sesuai sunnah Nabi, maka Allah membuat perhitungan. Ya, dengan kebenaran-kebenaran yang dia lakukan, dengan kesalahan yang dia lakukan, maka pada akhirnya hanya Allah yang tahu. Tetapi bagi orang yang belum berangkat, bagi wanita yang belum berangkat, sementara tidak ada mahram, maka jangan berangkat. Bagi yang sudah berangkat dan terlanjur mungkin baru tahu maka mohon ampun kepada Allah. Ya. Atau tahu sudah sampai sana dari sini nggak tahu kalau harus dengan mahram. Tiba-tiba di sana dengar pengajian muhadharah tahu bahwa wanita tanpa mahram haram bersafar. Ah, maka teruskan hajinya mohon ampun kepada Allah. Ya, diterima atau tidak hanya Allah yang tahu. Saya ingin bertanya tentang orang yang menganggap mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang tersebut wali. Enggak usah pakai mimpi juga bisa wali, ya. Karena wali itu syarat dari Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat pertama wali adalah Allah alladzina amanu, dia beriman. Maka seorang yang berbuat syirik, percaya dengan jimat, perdukunan, sihir, dan seterusnya, maka dia tidak tidak mungkin masuk dalam kategori wali. Pertama beriman. Yang kedua, wa kanu yattaqun, bertakwa. Apa itu bertakwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah yang wajib, salat, puasa, zakat, haji. Menjauhi larangan Allah yang haram. Zina, komer, judi, membunuh, korupsi, dan seterusnya ah, maka dia wali. Maka ketika seorang syekh ditanya, ya syekh, siapa wali? Maka syekh ini balik bertanya. Anda sholat lima waktu? Iya. Anda puasa Ramadan? Iya. Anda zakat haji kalau mampu? Iya. Anda tidak berzina? Tidak. Tidak minum khamr? Tidak. Dan seterusnya. Maka syekh ini mengatakan, Anda wali. Udah. Ya, maka wali Allah banyak sekali. Karena orang yang beriman dan bertawakal banyak sekali. Gitu. Tidak harus menunggu mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.